alaihi dan karena itulah karena apa? Karena talib ilmu harus memiliki sifat apa tadi? Muru'ah harus berhias dengan sifat muru'ah fatanakab maka menjauhilah engkau awarimal muru'ah pada hal yang merusak muru'ah ditab'in di dalam watak atau qaulin atau ucapan atau amalin atau perbuatan maka hindarilah watak-watak ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang merusak muruah termasuk tabiat seperti apa tabiat yang kasar tabiat yang pemalas itu tabiat yang merusak muruah tabiat yang pemarah au qaulin au amal begitu juga ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang merusak muruah min hirfatin dari profesi dan pekerjaan mahinatnya hina au khullatin atau perkara perilaku berarti atin yang hina yang merusak muruah adalah apa profesi yang hina atau kebiasaan atau perilaku yang hina. Tapi yang dibayangkan yang dimaksud profesi oleh Syekh di sini adalah pekerjaan-pekerjaan dalam mencari maisha, misalnya yang dimaksud profesi yang hina itu bukan jadi tukang sapu ya, bukan jadi tukang bangunan dan sebagainya bukan. Kadang begitu mengucapkan profesi yang hina, orang berpikirnya ke sana. Wah, jadi tukang sampah, pemulung, jadi apa lagi? kuli dan sebagainya bukan itu bukan profesi yang hina yang dimaksud profesi oleh syekh di sini adalah semua yang yang dilakukan seseorang terangnya profesi makanya apa coba yang dia maksudkan misalnya ujub ujub itu apa ujub itu merasa dirinya mulia merasa dirinya hebat merasa dirinya pinter merasa dirinya ganteng merasa dirinya gagah dan seterusnya wal batar dan sombong batar itu apa? Sombong dalam artian apa? Menolak kebenaran. Yang biasanya terjadinya adalah ketika seseorang itu berdebat, sifat batar itu akan membawa dia seperti apa? Dia menolak yang benar karena taksubnya dia kepada pemikiran dia atau pemikiran orang lain atau taksubnya dia pada suatu madhab atau ta'asubnya dia kepada suatu kelompok, pada seseorang. Kemudian kebenaran yang dibawa oleh orang lain dia remehkan, dia tolak. Itu namanya kotor. Menolak kebenaran karena ta'asubnya dia kepada pemikiran seseorang atau pendapat seseorang, pendapatnya sendiri atau suatu madhab atau suatu kelompok sehingga dia meremehkan menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Wal khuyala dan sifat khulaya. Khulaya itu apa? Khuyala itu congkak. Khulaya itu kesombongan atau ujub yang tampak dalam perilaku atau ucapan. Itu namanya apa? Khuyala. Misal, karena merasa gagah terus jalannya dibikin-bikin petentang petentang itu namanya iyalah karena merasa pinter merasa ilmunya banyak kemudian jalannya angkuh cara bicaranya angkuh itu namanya khuyala khuyala itu adalah kesombongan atau ujub yang tampak dalam perilaku atau ucapan wahtiqarul akharin dan meremehkan orang lain entah meremehkan kemampuannya atau meremehkan kebaikannya atau meremehkan rupanya meremehkan kepemilikannya sama saja nggak boleh meremehkan orang lain karena rupanya tidak seganteng dia misalnya meremehkan orang lain karena badannya tidak segagah dia badannya ngeloyet misalnya meremehkan orang lain karena dianggap ilmunya tidak sebanyak dia kecerdasannya tidak secerdas dia tidak boleh atau meremehkan kebaikannya meremehkan kebaikannya seperti apa misalnya yaitu eh, RM terus karena tangi bengi mesti keri dewi itu ibadahnya paling males itu tidak boleh Wagisyani mawatinir raib dan mendatangi tempat-tempat yang mencurigakan ya tempat-tempat yang jelek walaupun kita tidak berbuat kemaksiatan di situ tapi mendatangi tempat itu sudah nggak boleh karena itu merusak muruah misalnya datang ke klub malam karaoke jadi tempat-tempat yang menjadikan orang curiga kepada kita tempat-tempat yang tidak baik yang didatangi termasuk bagian dari muruah yang hendaknya kita perhatikan adalah cara berpakaian pakailah pakaian-pakaian yang baik lebih-lebih kalau bisa ya pakaian-pakaian yang ma'ruf di kalangan tolib ilmu itu biasanya pakai pakaian yang seperti apa santri itu pakaiannya seperti apa walaupun namanya anak muda itu ya punya selera berpakaian kalau ada model pakaian yang lagi ngetren ya pengen juga akan tetapi sebagai talib ilmu harus memperhatikan ini anak muda tapi tidak seperti anak muda yang lain saya ini anak muda tapi talib ilmu cara saya berpakaian tidak hanya mengikuti gaya tidak hanya mengikuti tren enggak tapi juga harus saya perhatikan Ini layak nggak sih Kalau dipakai toilet ilmu Layak nggak? Atau jangan sampai toilet ilmu Kepribadiannya ganda Di lingkungan pesantren Pakaiannya bagus Rapi Begitu pulang Pakaiannya gayane Yang tidak pantas Jangan Walaupun di luar pesantren ya gaya pakaian selama di pesantren itu diper, dipertahankan jangan sampai di pesantren pakaiannya rapi bagus jadi itu keluar dari pesantren gak ketak naik ke santri pakaiannya itu nggak menunjukkan sama sekali kalau dia adalah seorang santri jangan saya nggak pengen pamer bahwa saya ini seorang santri bukan masalah itu gitu ya masalahnya bukan kok sampai itu pengen pamer atau tidak masalahnya adalah talib ilmu itu harus memuliakan ilmu yang dia pelajari. Lebih-lebih banyak orang yang butuh tahu bahwa panjenengan itu seorang santri. Maka tampilan yang kita pertahankan sebagai seorang santri itu bisa menjadi dakwah tersendiri. Misal karena bepergian pakaiannya ya kelihatan seperti santri, ada orang yang sebenarnya pengen anaknya itu ya nyantri anaknya itu mondok ditanya tanya sampean mas mondoknya di mana mondoknya di mana oh saya mondok di sana oh di sana apa pelajarannya nah begitu kan karena apa karena tahu sampean itu seorang santri tapi kalau begitu keluar santri ini tampilan santri ini hilang rezinya dibuang apalagi pakai celana jeans yang lagi ngetrend, pakai kaos apa yang lagi ngetren orang nggak tahu oleh apa duduk ya seharusnya orang yang butuh informasi akan tanya ke sampean dia nggak tahu kalau di situ ada santri yang bisa dia tanya lebih-lebih itu adalah bagian dari apa muruah jadi dikatakan namanya talib ilmu itu harus menjaga kehormatan bukan berarti sombong tapi juga harus menjaga kehormatannya jadi perhatikan cara berpakaiannya. Termasuk dari muruah yang harus diperhatikan oleh talib ilmu adalah cara makan dan minum. Terkadang ada yang nggak perhatian, makan sambil jalan, minum sambil jalan. Tak pantas. Makan itu ya duduk di tempat yang pantas. Juga bukan duduk nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di perapatan sambil makan apa di situ enggak itu mengurangi apa? Murua. Tarif ilmu kok ya ikut-ikutan nongkrong anak-anak muda di di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, enggak, enggak lah ya. Memang talib ilmu dan santri itu punya standar adab, punya standar tata kerama yang tidak sama dengan yang lain. Bila dan kadang untuk orang lain yang seperti itu ya masih pantas, masih sopan. Tapi untuk talib ilmu yang seperti itu kadang sudah tidak pantas. Ya misal tadi pakaian tadi. Kalau bukan talib ilmu, pakaiannya yang penting tidak melanggar syariat. Sudah baik kan ya? Yang penting pakaian tidak melanggar syariat ya sudah cukup. Tapi karena talib ilmu punya standar yang beda. Ini sebenarnya nggak melanggar syariat tapi Pantas nggak untuk saya sebagai talib ilmu pakai pakaian seperti ini? Apalagi di waktu-waktu ibadah, di waktu-waktu menghadiri majelis ilmu, lebih-lebih. Pantas nggak misalnya talib ilmu datang ke salat jamaah, kemudian pakai kaos bola gitu, pantas nggak? Nggak pantas. Talib ilmu misalnya datang ke pengajian, misalnya di majelis ilmu, pakai kaos oblong dia nggak pantas bahkan namanya talib ilmu datang ke tempat kajian misalnya terus keadaan kepalanya nggak ditutup nggak pakai tutup kepala itu udah nggak pantas apalagi terus bajunya pakai kaos oblong pakai celana yang nggak nggak pantas buat talib itu namanya apa tadi muruah